Sesungguhnya dengan khutbah itu yang disampaikan melalui perkataan Rasulullah disambung dengan beberapa ayat itu sudah cukup bagi seseorang yang mau mendengar nasihat dan menerimanya. Sudah cukup. Sehingga butuh waktu khusus untuk kita menjelaskan tentang makna khutbah itu tadi. Maka insya Allah di waktu yang lain, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Kita ingin mensyarah, menjelaskan arti khutbah yang tadi kita dengar bersama. Kemudian para hadirin yang saya hormati, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah mengatakan bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba Sesungguhnya Islam ini dimulai dalam keadaan asing yakni asing di mata kaum Nabi Muhammad pada waktu itu yang mana kaum Nabi Muhammad itu adalah anak keturunan Ibrahim dan Ismail. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang Quraisy diila di Quraisy ya, itu kaum Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ibrahim yang berpegang kepada agama Ibrahim. Ya, Ibrahim Hanifah tetapi karena panjangnya masa berabad-abad hingga mereka mulai membelok sedikit, sedikit, sedikit, sedikit begini hingga tanpa dirasakan mereka sudah meninggalkan agama Ibrahim alaihissalam. Yang masih ada pada mereka dari agama Ibrahim adalah puasa masih mereka lakukan, haji di Ka'bah itu masih mereka lakukan. Tetapi kebanyakan atau sebagian besar dari ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim mulai asing dan tidak dikenal kembali. Maka diutuslah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan agama Ibrahim Alaihissalam. Dan bersabda Rasulullah dengan sabda yang tadi kita dengar bersama, dimulailah Islam itu dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban dan akan kembali akhir pada akhir-akhir zaman. Hafuba wurada maka beruntunglah orang-orang yang diasingkan itu. Ini sabda Rasulullah seolah-olah kita sekarang mulai melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Betapa ajaran-ajaran Rasulullah sudah mulai tidak dikenal. Malah yang dikenal itu sebaliknya Para hadirin yang saya hormati, kita ingin membahas beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah, masalah istiba Rasul, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini penting. Karena Allah menantang orang-orang yang mengaku bahwa dia itu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah tattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, ini kalimat qul perintah kepada Nabi Muhammad. Katakan ya Muhammad kepada mereka itu yang mengaku bahwa mereka itu mencintai Allah. Artinya Allah ingin meminta bukti. Katakan kepada mereka, "Fattabi'uni." Maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukti realisasi dari rasa cinta yang kita katakan saya ini mencintai Allah. Buktinya apa? Ikutilah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Ini permasalahan al-ittiba Mengikuti dan mencontoh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mari kita akan membahas beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah al-ittiba. Al-ittiba itu artinya mengikuti. Dan ayat diu mengikuti jejak yang di depan kita, yang telah mendahului kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Di sini peringatan keras oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. Berhati-hatilah mereka-mereka yang selalu menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menimpa kepada mereka fitnah. Fitnah ini nanti akan saya jelaskan. Atau akan menimpa kepada mereka siksaan yang pedih. Di beberapa majelis yang lalu sempat saya terangkan kepada saudara-saudara kita di tempat lain. Fitnah di ayat ini ada dua kemungkinan. Fitnah kepada para ulama ahli tafsir yang berupa fitnah ke dunia keduniawian, yang berupa bencana alam, adanya kematian dari saudara kita atau kita tertimpa musibah atau apa saja yang sifatnya duniawi. Ini yang pertama. Fitnah yang kedua lebih jelek dari yang pertama, yaitu fitnah tulukan. Fitnah yang menimpa kepada hati kita. Bagaimana ini? Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita menolak salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikhawatirkan nanti di hati kita ditulis oleh Allah diberi kita. hitam. Begitu kita menolak satu sunnah Rasulullah, satu sabda Rasulullah, tanpa terasa sudah tertanam di hati kita benci kepada sunnah Rasulullah. Kalau sudah benci kepada sunnah Rasulullah tanpa dirasakan akhirnya dia benci kepada yang menyuarakan sunnah Rasulullah. Ini fitnah yang menimpa hati. Apa ada fitnah yang menimpa hati? Betul ada. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan." فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء Allah limpahkan dan Allah tebarkan fitnah itu kepada hati seperti orang sedang membuat tikar. Orang membuat tikar itu kan satu persatu. Dimasukkan benang satu helai, nanti satu helai yang berikutnya, yang berikutnya sampai menjadi satu tikar. Begitu fitnah ini datang ke hati, ke hati kita kata Rasulullah satu persatu. Dan tidaklah sebuah hati yang mengingkari fitnah itu tadi kecuali dituliskan oleh Allah atau diberi titik-titik putih. Dan tidaklah sebuah hati yang menerima fitnah itu tadi maka diberi titik oleh Allah titik hitam. Sampai kalau sudah penuh hatinya dengan titik hitam, kalbu di mujahiyah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Kalau sudah seperti itu hati ini tertutup dengan titik yang hitam, maka seperti gelas yang terbalik. Ya, gelas yang terbalik bisa diisi air atau tidak? Ya. Bisa diberi nasihat kalau hati sudah terbalik? Sudah tidak bisa. Maka kalau sudah keadaannya seperti itu, la ya'rifu ma'rufan. Dia tidak bisa mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang baik. Wala yungkiru mungkaran maka dia tidak bisa mengingkari dan menolak kemungkaran. Ini fitnah ada dua macam. Fitnah yang bersifatnya dia, dan ada yang fitnah yang berupa yang mengenai hati kita dan yang kedua ini lebih berbahaya. Para hadirin yang saya hormati. Jadi menyalahi perintah Rasulullah itu itu adalah suatu yang berbahaya. Coba kita lihat suatu cerita yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh hadisnya Umar bin Abi Salam, seorang sahabat namanya Umar bin Abi Salam. Bahwa seorang anak atau seorang pemuda ketika itu makan dengan tangan kiri. Coba masalahnya tidak berkaitan dengan ibadah tetapi hanya sekedar adab cara makan, ya Ketika itu, ketika Rasulullah melihat pemuda ini makan dengan tangan kiri, Rasulullah langsung mengatakan, Kul dia ini, Wajah Rasulullah merah melihat orang ini. Rasulullah pernah marah juga. Ya. Kul ini, Makan dengan tangan tangan kananmu. Kemudian anak muda ini menjawab, Ma'astati' ya Rasulullah. Saya tidak bisa. Terus Rasulullah mengatakan, Ma mana'aka illa kibri dan tidaklah mencegah kamu untuk memakan dengan tangan tangan kecuali kesombongan. Kemudian dijelaskan oleh rawi hadis ini, periwayat di sini, "Famattata'an yarfa'a ila Kemudian tidak mampu untuk mengangkat tangannya saat ke membawa makanan itu. Artinya ditimpa dengan lumpuh tangannya. Ini yang sifatnya di dunia. Apa Setelah itu dari kejadian ini para ulama memberi bar tentang bahayanya kita menyalahi perintah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin yakin bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad ayat demi ayat. Ya, surat demi surat kurang lebih 23 tahun diturunkan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Sampai menjelang meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ayat yang berbunyi Al Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati Wa Raditu Al Islam Dinah Hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, agama agama kalian. Dan aku telah sempurnakan nikmatku, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad. Ini suatu nikmat buat kita. Waraditu lakumul Islam madina Dan saya rela Islam ini sebagai agama kalian. Islam yang mana yang Allah rela ini tadi? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan diberi contoh serta dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sampai Al-Imam Malik mengatakan ketika menafsirkan ayat ini tadi, "Ma lam yakun yawma idzin dinan, falaysa al-yawma din." Segala amalan yang tidak pernah dianggap pada hari Nabi Muhammad itu masih hidup dan para sahabatnya sebagai agama, sebagai ibadah, maka pada hari ini juga bukan ibadah, bukan agama. Jadi amalan yang diberi contoh oleh Rasulullah dan dikerjakan oleh para khulafa ar-rasyidin serta para sahabat yang lainnya itulah Islam yang harus kita contoh. Ini Islam yang kita yakini. Kemudian kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang ada pada dirinya adalah contoh-contoh yang baik. Selain contoh Nabi Muhammad berarti tidak baik. Ini kita yakini. <coughs> Maka dari itu Allah mengatakan di Al-Quran فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Di ayat ini Allah memulai pembicaraannya dengan sumpah. Kata para ulama ahli tafsir juga menjelaskan setiap ayat yang dimulai dengan sumpah itu menunjukkan bahwa pembicaraan yang berikutnya penting. Ala wa rabbi. Dan tidaklah sekali-kali demi hanya demi pemelihara engkau ya Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. La yu'minun Sekali-kali mereka itu tidaklah beriman dan Allah tiadakan iman dari mereka-mereka yang mengaku bahwa dirinya beriman. Hatta yuhasimu fima masya Sampai mereka itu menjadikan kamu ya Muhammad sebagai hakim atau penentu di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tidak tidaklah kita ini beriman sampai kita siap menerima, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penentu. Di dalam kata Allah fi ma Di dalam setiap perkara yang mereka perselisihkan. Kalau sudah kita tahu begitu, berarti yang menentukan al-haq atau al-batil yang benar dan yang salah itu bukan lagi akal pemikiran kita. Ini satu. Bukan lagi yang menentukan antara yang benar dan yang salah itu perasaan kita. Oh, menurut perasaan kami ini yang benar. Tidak. Dan tidak juga ditentukan antara al-haq dan yang batil itu dengan kebiasaan atau adat istiadat diri pribadi atau suatu negeri. Tidak. Selama kita mengaku bahwa diri kita beriman, wajib bagi kita untuk menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penentu. Dari ayat yang tadi saya bacakan. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai hakim, penentu di dalam setiap perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kalau kita tahu perkara ini sudah tidak benar lagi kalau kita menjawab setiap permasalahan itu dengan jawaban yang sering dipakai oleh orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin, dari kaum Nabi Nuh, atau Nabi Ibrahim serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dinasehati oleh Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya untuk mereka meninggalkan kesyirikan dan bid'ah serta segala maksiat, apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami telah mendapatkan ayah-ayah kami dan nenek moyang kami melakukan amalan ini. Maka kami akan berjalan di belakang jejak mereka. Jadi jawabannya itu tidak lagi memakai Al-Quran atau hadis. Tetapi jawabannya memakai, oh orang tua kami begini. Masa orang tua kami itu sesat? Jadi jawaban ini yang hampir-hampir kita dengar dari sebagian kaum muslimin pada hari ini. Oh, orang kita sudah dulu begitu kok. Kami ini anak kemarin dilahirkan tahun 75 71. Ya. Entah Bukan lagi dialog ilmiah. Bukan lagi dialog mengatakan oh ini dari Al-Qur'an begini, ini dari hadis begini. Kalau hadisnya itu begini, hadisnya itu sahih atau dhaif. Hadis itu yang kuat atau lemah. tentang dialog ilmiah. Tapi jawabannya seperti itu. Atau seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana." kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la يهتدون Kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu berupa wahyu, berupa firman-firman Allah. Baik itu Al-Qur'an atau hadis-hadis. Jawaban mereka apa? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bahkan kami akan mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh ayah-ayah kami. Pendahulu-pendahulu kami. Bayangkan. Sehingga jawaban ini kalau kita katakan itu lagu lama, jawaban kuno, jawaban yang sering dilakukan atau dipakai oleh mereka orang-orang musyrikin. Kalau kita tahu seperti itu, marilah kita sebagai umat Islam. Agama ini referensinya masih tersimpan sampai sekarang. Masih bisa untuk kita bedah buku-buku para ulama terdahulu sehingga kita harus kembalikan permasalahannya kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, kita kena ancaman ayat yang pertama tadi. dari ladzina yukhalifuna an amri. Hati-hati orang-orang yang selalu menyalahi perintah-perintah Rasulullah. Juga kena ancaman ayat yang kedua. kala warabbika la yu'minun dan sekali-kali hanya demi pemelihara engkau yang Muhammad. Mereka itu tidak beriman. Kalau tidak beriman apa artinya? Kalau tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai penentu. Kalau kita cinta Nabi Muhammad ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita cinta Nabi Muhammad ikuti sunnah Rasulullah. Kalau kita ingin mendapatkan syafa'ah Nabi Muhammad di hari kiamat nanti, hidupkanlah sunnah Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam dan tinggalkan semua amalan yang menyalahi sunnah-sunnah Rasulullah. Coba kita dengarkan satu hadis yang juga mengancam kita. Kata Rasulullah, "Kaman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang enggan terhadap sunnah, sunnah di sini artinya petunjukku, baik yang hukumnya itu mustahab, disukai, atau yang hukumnya wajib maka dia bukan dari golonganku. Kalau sudah Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, mau kemana kita di hari kiamat? Ketika umat manusia ini datang menuju kepada para nabi-nabi untuk meminta siapa, siapa itu dispensasi agar mendapatkan dispensasi dari Allah karena dosa-dosanya terlalu banyak supaya selamat dari api neraka atau kalau masuk neraka yang tadinya dia akan dihukum 500 ribu tahun diperingan menjadi 100 ribu tahun ya di neraka ini namanya siapa minta keringanan datang ke Nabi Allah Adam Nabi Adam datang ke Nabi Nuh datang ke Nabi Ibrahim datang ke Nabi Musa dan Isa seluruhnya menjawab nafsi nafsi diri masing-masing diri masing-masing. Bayangkan, para nabi mengatakan masing-masing di hari kiamat sudah saya tanggung jawab terhadap diri saya, kalian silahkan. Bayangkan. Sampai-sampai mereka mengatakan dan mereka datang ke Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji Allah dengan segala pujian yang tidak pernah terucapkan di dunia ini. Bersujud Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya bisa memberi syafaat kepada umatnya. Umat Nabi Muhammad. Rasulullah kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad pada hari itu, "Irfa' ra'sak, sal tu'fa, washfa' tushaffa." Angkat kepala kamu ya Muhammad. Dan minta apa yang kamu mau. Dan beri syafaat orang-orang yang kamu mau beri syafaat. Yaitu dari umat Nabi Muhammad. Kalau sudah kita termasuk orang yang enggan terhadap sunnah Nabi Muhammad bagaimana di hadis itu tadi. Kaman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, keberatan terhadap sunnah maka dia bukan dari golonganku. Subhanallah. Lalu mau kemana lagi kita nanti di hari kiamat? Kalau sudah Nabi Muhammad sendiri melepaskan diri terhadap kita. Maka para hadirin yang saya hormati, ini adalah salah sedikit pembukaan saja untuk kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan pembukaan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita seluruhnya dan bagi saudara kita kaum muslimin yang lainnya.